Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzira kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وسلم اللهم فصل وسلم على ذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukmal jahiliyah yabgun? Waman ahsan minallah hukman liqaumi yuqinun. Sarakallahu azim. Bapak, saudara-saudara, para undang Allah yang mulia. Tema khutbah kita hari ini jahiliyah modern. Bapak saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia. Berapa hari terakhir ini umat Islam heboh membicarakan bahwa kita sekarang berada di era fase yang disebut dengan zaman jahiliyah modern jahiliyah yang sudah direkayasa, dimodifikasi, dikemas dengan kata-kata globalisasi, informasi, dan teknologi canggih. Lalu kita manusia yang mengaku dan berkomitmen berikrar akan selalu di bawah panji-panji ajaran Islam sampai akhir ayat kita. Kita harus paham betul dan mengerti apa sebenarnya jahiliyah itu. Banyak suara-suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Orang mengartikan jahiliyah itu orang bodoh, orang tertinggal orang tanpa peradaban. Kalau di Arab disebut jahiliyah itu manusia bahlul. Saya melihat di beberapa kamus Islam, ternyata pengertian jahiliyah itu tidak sesuai dengan konteks ajaran Islam. Saya baca ada beberapa kamus Jahiliyah itu artinya orang yang menentang secara total, tidak meyakini dan membenarkan Islam. Ada juga yang mengartikan jahiliyah itu orang yang selalu merongrong kebenaran Islam. Bapak saudara, di dalam Al-Quranul Karim, Allah mempatrikan ada empat tipe kriteria jeliyah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Pertama, kita menemui dalam surat Al-Fajr. Yang pertama kita temui dalam surat Ali Imran ayat 154 yang berbunyi Zannal Jahiliyah. Ayat lengkapnya berbunyi yazunnuna billah ghairal zannal jahiliyah artinya praduga salah kepada agama Allah menganggap ajaran Islam itu tradisional ketinggalan menganggap ajaran Islam itu penghalang kemajuan menganggap ajaran Islam itu tidak mampu menyelesaikan masalah umat. Menganggap ajaran Islam itu identik dengan kekerasan. Sehingga banyak julukan yang berikan kepada umat Islam itu, Islam itu fundamentalis, teroris, ekstrim kanan dan kiri dan lain sebagainya. Bapak saudara, saya buka-buka Al-Quran dari awal sampai akhir, ternyata zannal jahiliyah ini, praduga salah kepada agama Allah ini dimotori, dikomandani oleh kelompok yang disebut Allah dalam Al-Quran dengan kata-kata kafirun wa musyrikun. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Orang yang alergi, anti, fobi, sinis, jijik alergi kepada Islam. Yang namanya kelompok kafirun musyrikun itu selagi ajaran Islam itu berbuat berakar di dada umat Islam, dia tidak akan pernah merasa senang. Ini ayat yang populer sering kita baca. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a amilatahum. Bapak saudara-saudara, para Allah yang mulia. Jahiliyah yang kedua kita temukan dalam surah Al-Fat ayat 26 yang disebut dengan kata-kata hamyatul jahiliyah. Ayat lengkapnya berbunyi Iz ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamyah hamyatul jahiliyah. Artinya manusia-manusia yang sombong, angkuh, takabur kepada khaliqullah Khali Maha Pencipta. Kesombongannya itu ada dua kata Allah dalam Al-Quran. Yang pertama disebut kata-kata mereka tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Keangkuhannya yang kedua ialah dia selalu menentang, merongrong kebenaran yang diwahyukan Allah. Saya juga lihat dalam Al-Quranul Karim Ternyata Hamyatul Jahiliyah ini sebagai pelopornya adalah manusia yang disebut dalam Al-Quran dengan kata-kata kelompok mulhidun. Mulhid. Mulhid itu kalau kita terjemah bebas sekarang artinya kelompok sipilis. Kalau ilmu kedokteran, sipilis itu penyakit kelamin. Kalau dibawa kepada ajaran Islam, itu adalah penyakit yang merorong akidah dan tauhid umat. Bapak saudara, sipilis itu dipendekkan dari sekuler, plural, liberal. Berapa waktu yang lalu kita diperdengarkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia yang namanya sekuler, plural dan liberal itu ajarannya adalah haram. Saya ingin pertegas dalam khotbah ini. Kenapa majelis ulama itu mengharamkan yang namanya sekuler, plural, dan liberal. Prinsip dari ajaran sekuler itu ialah memisahkan agama dengan dunia. Agama jalan sendiri, dunia biar diurus sendiri pula. Hidup di dunia ini tidak perlu diwarnai oleh agama. Manusia bisa menentukan baik buruknya suatu perbuatan. Ini bertentangan dengan keyakinan akidah kita. Selesai salat kita selalu berdoa yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mencapai kebahagiaan di akhirat itu jalan utamanya adalah melalui dunia. Atau hadis yang populer, "I'mal ke dunyaka ka'annaka tansyu abada." amal li akhiratika wala tamutu ghadha. Inilah bos sekalian. Yang kedua, kenapa Majelis Ulama mengharamkan yang namanya plural? Prinsip dari ajaran plural itu ialah menyatakan semua agama itu sama. Semua agama itu suci. Semua agama itu jalan yang lurus, jalan yang benar. Malah ada pernyataan yang terakhir ialah tidak boleh satu kelompok agama ulamakah dia cendikiawankah ilmuankah menyampaikan kepada jamaahnya menyampaikan kepada umatnya bahwa agamanya lah yang paling benar Masya Allah Nauzubillah min zalik. Ini bertentangan dengan akidah dan tauhid iman. Tauhid Islam. Kita selalu mendengar membaca dalam Al-Qur'an kata-kata inad dina indallahil Islam agama yang diwakili Allah adalah Islam wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin siapa yang mengambil agama selain Islam Allah akan tolak total dia termasuk manusia yang merugi di akhirat kelak ada juga sedengar kata-kata kelompok peluru ini sekarang kata-kata yang berbunyi bahwa seluruh penganut agama apakah agama semawi maupun agama ardi semuanya masuk surga. Kita tinjau dari segi tauhid akidah Islam ini bertentang sekali. Menurut prinsip tauhid dan akidah Islam, selain dari orang yang beragama Islam, berkeyakinan bertauhid Islam, dia sumbangkan seluruh harta bendanya untuk kepentingan orang banyak. Kapan perlu nyawanya, dia sumbangkan untuk kepentingan manusia. Tapi bila mana dia tidak beragama Islam, berakidah dan bertauhid Islam, nilainya nol di hadapan Allah. Bapak saudara, yang ketiga liberal. Ini sekarang juga hangat di tengah-tengah masyarakat kita. Dia sudah membentuk wadah yang namanya JIL, jaringan Islam liberal. Prinsip dari ajaran liberal itu ialah apabila berhadapan akal pikiran dengan wahyu Allah demi kepentingan orang banyak manusia ramai, tinggalkan Al-Qur'an dahulukan akal pikiran. Lebih dahsyat dari pendapat kelompok Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah menafsirkan Al-Quran berdasarkan ra'yu, akal pikiran. Tapi kelompok liberal ini berhadapan Al-Quran dengan akal pikiran. Tinggalkan Al-Quran, dahulukan akal pikiran. Bapak saudara, itu tidak heran kita dengar suara-suara yang berkembang, fatwa-fatwa, statement-statement, pokok-pokok pikiran yang dikembangkan oleh kelompok lain yang menyatakan dia tidak percaya dengan hukum Allah, menganggap Al-Quran filsafat, tidak percaya dengan doa, yang lebih hebat lagi, mau meamandemen Al-Quran. Masya Allah, bilah mizalik. Sipilis ini, banyak para generasi muda kita, intelektual muda kita, cendikiawan kita, bila mana dia tanyakan dia seorang sipilis, seorang sekuler, pular, yang berarti bangga dia besar lubang hidungnya. Di Masjid Al-Azhar hari ini saya khotbah. Saya imbau saudara-saudara, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, para intelektual, para cendikiawan, para ilmuwan, para ulama. Kalau ada Anda yang bangga dijuluki dengan kata-kata sekuler keluar yang berat itu, kembalilah Anda kepada jalan yang benar. Taubatlah Anda kepada Allah pintu-pintu tobat insya Allah masih terbuka. Bapak saudara, para untuk Allah yang mulia. Yang ketiga, jahiliyah kita temukan dalam Al-Quran surah Rum dengan kata-kata tabarrujal jahiliyah. Ayat lengkapnya berbunyi, Waqarna fi buyutikunna wala tabar tabarrujal jahiliyah. Artinya, segala kegiatan, segala bentuk usaha, di dalam mencari, menata, mengharungi liku-liku hidup di dunia ini selalu dibumbui oleh wanita-wanita cantik untuk memajukan usahanya. Bapak saudara, ini kelompok ini kata Allah dimotori, dikomandani oleh yang bernama kelompok Marjun. Marjun itu ahli tafsir mengartikan ada berapa? Yang pertama marjun itu kata ahli tafsir orang yang menganggap enteng dosa. Yang kedua, orang yang selalu menganggap dirinya bersih dari dosa. Padahal dia sudah bergeliman dengan dosa. Yang ketiga, orang yang mempercampur adukan antara dosa dan pahala. Salat dia lakukan, Puasa dia laksanakan. Haji dia pergi. Zakat dia keluarkan. Anak yatim fakir miskin dia bantu. Tapi yang namanya maksiat, yang namanya dosa tidak mau dia tinggalkan. Malah keluar dari mulutnya kata-kata, zaman kan sudah modern, teknologi kan sudah canggih, ilmu kan sudah berkembang, kita berada di zaman era globalisasi informasi. Sesuaikan dengan zaman dong katanya. Masya Allah. Apakah agama yang mau dizamankan atau zamannya mau diagamakan? Ada juga kelompok yang mempercampur adukan kelompok marjuni mengartikan ya yang berbicara dengan kata-kata mencari yang haram saja sudah susah, apalagi mencari yang halal. Ini pernyataan, statement yang tidak harus keluar dari mulut seorang yang beragama Islam. Bapak saudara-saudara, saya melihat hadis Nabi Betulkah? Tabarujal jahiliyah itu ada di tengah-tengah masyarakat. Nabi menyebut, tolong anda lihat ada dua tanda, kata Nabi. Tanda yang pertama, Nabi sebut dengan kata-kata, mustaslihuna ala dihan, wa syaibuhum athimun. Bila mana masyarakatnya, umatnya, manusianya, sudah senang dengan dosa dan maksiat. Mustaslihuna ala hidan. Dilanjutkan, wasya ibuhum athimun. Malah orang-orang tuanya yang sudah ubanan, yang sudah punya cucu sekian banyak, umurnya sudah tua, sudah hampir senja hari bagi dia, secara alamiah, dia berapa kali, berapa waktu lagi dia akan dipanggil oleh Allah, tapi masih saja dia senang berbuat dosa dan maksiat. Itu namanya ibuhum athimun. Bapak saudara-saudara, kita lihat sekarang yang namanya tabarujal jahiliyah ini, yang namanya dosa ini. Coba kita lihat sekarang Selen. TV 24 jam, media elektronik itu. Termasuk juga media cetak, apapun nama korannya. Kita tiap hari sekarang 24 jam disungguhkan betapa sekarang yang namanya umat Islam dengan maksiat. Untuk mencapai suatu tujuannya, apakah dia bergerak di bidang politik, apapun dia bergerak di bidang usaha dan lain sebagainya, yang menjadi ujung tombaknya mencapai cita-citanya itu atau mendapatkan jabatan dan kedudukan. Yang jadi ujung tombaknya adalah wanita-wanita cantik. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Kalau yang berbuat itu orang-orang awam, orang-orang yang tidak paham dengan agama. Atau orang-orang bahlul, atau manusia-manusia jahil Barangkali akal kita masih menerimanya. Tapi yang tidak bisa diterima akal sehat kita, yang paham dengan agama yang mengerjakannya. Yang menjadikan wanita sebagai temeng untuk memajukan usaha dan target apa yang diinginkan. Masya Allah. Nauzubillah min zalik. Kata Nabi yang kedua, wa huwal qatalu hatta yaksura al fayafit. Pembunuhan, penodongan, perampokan, huru hara, kerusuhan muncul di mana-mana dan susah untuk dibendung lagi. Tolong lihat sekalian, yang namanya pembunuhan, yang namanya mutilasi dan lain-lain luar biasa. Kalau dulu orang membunuh, ya paling-paling hartanya yang diambil. Tapi kalau sekarang orang membunuh, yang diselamatkan, yang dihabisin adalah nyawanya. Ini faktor. Yang kedua sekalian, kalau dulu orang merampok, mencuri dan menodong, kena perutnya lapar. Kena anak istrinya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, kena lapar, kena miskin, kena duafa, mutadaririn, dia merampok. Tapi yang namanya jahiliyah modern ini sekarang bukan faktor pul lapar. Simpanan uangnya di bank luar negeri sudah banyak. Rumahnya bagaikan mahligai Tokohnya sekian pintu. Pagar rumahnya sudah sama tinggi dengan rumah. Tapi masih mau merampok. Apa merampok terang-terangan maupun merampok uang negara dan sebagainya. Kenapa? Dia berpikir tujuh keturunan ke belakang. Bapak saudara-saudara, saya ingatkan sekali bagaimana bahayanya jahiliyah modern yang namanya tabarujel itu. Dulu orang mencuri, merampok, dan menodong. Dia memerlukan waktu malam hari. Kapan pun dia pakai baju hitam, celana hitam, pakai deta hitam. Kenapa? Agar identitasnya, wajahnya tidak dikenal orang lain. Bak kalau dulu tahu dia merampok, mencuri, tertangkap basah, malunya tidak tanggung-tanggung Luar biasa malunya. Tapi kalau kita lihat di zaman jahiliyah modern yang disebut orang sekarang itu. Orang tidak memerlukan waktu malam hari lagi merampok, menodong, mencuri. Kapan perlu di siang bolong dia mencuri. Dia tidak pakai baju hitam lagi, tidak pakai celana hitam, tidak perlu lagi pakai deta hitam. Kapan perlu dengan safari, dengan jasnya, dengan dasinya yang panjang dia mencuri. Yang lebih hebat lagi, bila diketahui oleh orang lain sudah putus urat malunya. Dulu orang tertangkap basah mencuri, menodong, menipu itu korupsi itu. Tidak mau dia lihatkan wajahnya kepada orang lain. Malunya tidak tanggung-tanggung. Dirinya masa berada di mana? Tapi kalau di zaman jahiliah modern sekarang, tertangkap basah upamanya mencuri, merampok. Dihadapkan ke pengadilan, diintegrasi oleh jasa, polisi dan lain sebagainya atau dikerumuni oleh perawatawan bukan dia menundukkan kepala dia melambaikan tangan kepada orang ramai dengan suara yang lantang besar lubang hidungnya seolah-olah perbuatan itu hebat trendy Masya Allah Nauzubillah min Ini manusia yang sudah putus urat malunya Terakhir sekalian Jahiliyah itu kita temukan dalam surah Al-Ma'idah Ayat 50 yang disebut dengan kata-kata hukmul jahiliyah. Ayat lengkapnya berbunyi, apa hukmal jahiliyah ya wa man ahsanu minallah hukman liqaumi yuqinun. Artinya hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu hukum jahiliyah. Orang mengartikan hukum jahiliyah itu hukum rimba. Siapa yang kuat itu di atas siapa yang lemah menderita dan sengsara. Kalau di zaman jahiliyah modern orang artikan jahiliyah itu, hukum jahiliyah itu berbunyi fonis hakim ditentukan oleh oleh para penguasa dan orang kaya. Secuil jabatan, secuil kekayaan bisa menghancurkan segudang kebenaran dan keadilan. Ada juga yang disebut orang sekarang hukum jahiliyah itu ialah hukum tajam kepada orang yang tidak mampu, kepada orang miskin, pada orang lemah, tumpul kepada orang yang punya, yang punya kekuasaan, punya harta benda dan sebagainya. Ini namanya hukum jahiliyah. Semoga khotbah hari ini menjadi buah renungan kita bersama dan kita tidak terjebak dalam kelompok yang namanya jahiliyah modern. Fa'tabru ya uli asar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma fasali wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yazunnuna billah ghairal zannal jahiliyah Inna Allahu malaikatahu nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Allahumma salli ala Muhammad wa Allahumma inna nas'aluka 'ishatan naqiyah wa maitatan sawiyah wa maraddan ghairam zilafadihin. Allahumma inna naj'aluka nurihim wa na'udzubika min sururihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وفساد المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر